wassalatu wassalam al akmalani wal atamman ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لم نزل في قراءتنا لهذا الكتاب وقد تقدم معنا بعض الأمور التي ينبغي لمسلم لمسلم فضلا عن طالب العلم أن يعتني بها غاية الاعتناء perkara-perkara yang sudah seharusnya bagi seorang muslim terlebih seorang talibul ilm al-ilmu syar'i untuk lebih memperhatikan perkara-perkara ini di dalam seiruhu dalam perjalanannya menuntut ilmu dan kita telah lewat kepada atau perkara yang kelima belas telah lewat bersama kita yang ke-15 adalah istifadah min masyayikhil ilm wa adami tafrid fi durusihim wa hadha huwa da'bu salafina salih dan inilah Dan inilah sejarah atau kedua hasanah yang dilakukan oleh eh, para ulama kita dan para pendahulu kita salafun asaleh kita bisa mengetahui bagaimana mereka betul-betul mengejar ilmu, menuntut ilmu di sisi para ulama dan betul-betul mengambil faedah-faedah yang ada pada para guru-guru mereka, para masyayikh mereka, para ulama mereka sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an sampai dengan di masa kita ini kita mengetahui bagaimana Abu Hurairah mulazamah dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam selama kurang lebih empat tahun bukan karena beliau radhiyallahu anhu mencukupkan eh, atau talabul ilm hanya sekedar empat tahun tapi dikarenakan wafatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau bukan karena wafatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atau kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup lebih dari itu niscaya Abu Hurairah akan terus pula mengikuti dan bermulazamah dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga para ulama yang setelahnya kita bisa mengetahui bagaimana Gundar Muhammad bin Ja'far sebagaimana telah lewat bersama kita mulazamah istifadah dengan Amirul Mukminin fil Hadis Syu'bah selama 25 tahun atau selama 20 tahun Kemudian juga kita mengetahui bagaimana sirah atau sejarah para ulama yang lainnya pula bagaimana mereka menuntut ilmu. Ibnu Mandah rahimahullahu taala ma adzkur kana yabqa fi talabihi al ilma 40 sanah Ibnu Manda rahimahullahu taala kalau anak tidak salah Ana lupa apakah atau Bari atau Ibnu Manda, tapi seingat anak Ibnu Manda. Itu bertahan, mengambil ilmu, terus dalam marhalah telabul ilmunya selama 40 tahun. Tidak mengherankan kemudian mereka menjadi jahabidah, jibal, mulazamah. Artinya mulazamah tentunya memakan proses yang lama. Begitu juga di zaman kita yang eh, di zaman kita sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana para ulama mengambil faedah dari guru-guru mereka, dari masyaikh mereka, kita bisa membuka sirah Syekh Al-Utsaimin bagaimana bertahun-tahun lamanya beliau mulazamah dengan guru beliau Asyik bin Baz. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Nasir al Barak salah seorang ulama di Riyadh bagaimana beliau mulazamah dengan Syekh Barak hafizahullah taala mulazamah dengan Syekh bin Baz rahimahullah taala 50 sana 50 tahun ini da'bul ulama ini jalannya para ulama maka kalau ingin di antara kita ya tentunya ini sesuai dengan kemampuan istita'ah. Barang siapa yang ingin menjadi seorang alim, maka tentunya dia harus datang ke majelisnya para ulama. Tidak akan keluar atau tidaklah keluar seseorang kemudian menjadi seorang alim melainkan keluar dari majelisnya para ulama. Kalau ingin jadi alim, maka datang ke majelisnya para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar datang ke majelisnya mereka, tapi juga melihat bagaimana mereka mengambil ilmu, menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan wujuh at-tayyibah baina yadayya la'alla la'alla Allah an yaj'ala minhum man huwa al ulama ar-rabbaniyin Naam ini penting sekali kita mengambil istifadah tidak mencukupkan dengan apa yang ada di bilad kita, tetapi terus semampu kita untuk kemudian kita belajar di sisi para masyayikh, para ulama. Tetapi permasalahan ini perlu untuk kita senantiasa mengkoreksi niat-niat kita. Berapa banyak Kam min akhin wa, kim, wa kam min talibin. Takharraja min indil ulama walam yanfa'hu ilmuhu bal sara min ahli fitan wa ahli hizbiyah ma annahu kana yadrus على العلماء walakin an-niyyah takhtalif. Ini penting karena jangan sampai kemudian belajarnya kita di sisi para ulama akhirnya menyebabkan kita sombong, menyebabkan kita melupakan orang-orang yang pertama kali meletakkan asas kita mendapatkan pertama kali ilmu dari mereka. Mentang-mentang sudah belajar di sisi para ulama, kemudian datang kembali ke bilad, ke negerinya, kemudian meremehkan orang-orang yang telah berjasa dalam menanamkan yang memberi asas bagaimana dia mendapatkan ilmu. Merasa dia sudah sepantaran dengan mereka. Ini pula yang anak saksikan di Madinah bagaimana beberapa orang yang belajar dari sana atau yang belajar di sana yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah murid dari Syekh Fulan, Syekh Fulan. Tapi kenyataannya Ana tidak pernah melihat orang ini duduk di majelisnya Syekh Fulan. Mengaku-ngaku sebagai muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Mentang-mentang sudah di marhalah dukturah. Menganggap dirinya sudah menjadi calon duktur menganggap dirinya sudah sama, kemudian tidak pernah datang di halakohnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Anak tanyakan kepada teman-teman di Madinah yang sudah duduk bertahun-tahun di sana, mereka pun tidak ada dari satu dari mereka yang melihat Kamsal Firanda dan yang lainnya duduk di halakohnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mereka mendengung-dengungkan mengaku-ngaku bahwa Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Tetapi kenyataannya tidak terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir setelah merasa dirinya sudah sampai pada marhalah duktura, sudah merasa kemudian memiliki ilmu yang sama ala za'mihi. wabi sal za'mu. Ini penting permasalahan niat. Jadi istifadah dari para ulama ini tentunya tidak bisa lepas dari permasalahan niat. Taib. Qala al-muallifu hafizahullahu taala al-amrul akhir, perkara yang terakhir dari perkara-perkara ini adalah kasratu tilawatil Qur'anil Karim. Banyak memper atau banyak-banyak memperbanyak membaca Al-Quran. wahad al amru yuhmiluhu kasirun min talabatil ilmi. Wahakikatan anna kasratat tilawah fadlan an kauniha ibadatan. Wa tazidul insana mahabbatan lillahi ta'ala wa khasyatan minhu. Fa innaha mimma yazidu fi talabil ilmi. Ini perkara yang Eh, tidak satu, dua, tiga para ulama anak mendengarnya nasihat seorang talibul ilm harus banyak-banyak membaca, memperbanyak tilawatil Quran, membaca al quran al Karim. Karena al quran al Karim bukan seperti bacaan-bacaan yang lainnya. Yang dimana setiap huruf La akul alif la mim harfun, lakin alif harfun wa mim. Alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Yang setiap hurufnya ini mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Ini Al-Quran Al-Karim. Kalamullah. Menjadi hudal lil muttaqin sangat berbeda dengan kalam kalam yang lainnya bahkan hadisul qudsi yang di situ adalah apa hadisul qudsi siapa yang bisa memberi definisi atau apa yang bisa menjelaskan hadis qudsi nah Apa bedanya hadithul qudsi dengan dengan uh, Al-Qur'an? Endaman. Naam, tafadhal. Naam. Hadithul Qudsi itu adalah Qaulur Rasul alaihi salatu wassalam nakilan anillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lafadznya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam beliau menukilkan kalau Allah ta'ala. Misalnya contohnya eh, al Qudsi yu'zini ibnu Adam Yasubbud dahar wa ana ad-dahar. Ini hadithul kutsi Ini pun kedudukannya tidak seperti Al-Quranul Karim. Walaupun sama-sama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadithul kutsi dari sisi lafad itu tidak dikatakan kalamullah Berbeda dengan Al-Quran, yang dimana makna dan lafadznya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan وَهَذَا amru yuhmiluhu كَثِيرٌ مِنْ طَلَبَةِ ilmi dan perkara ini banyak sekali dari para penuntut ilmu yuhmiluhu Ihmal, artinya ihmal adalah mengabaikannya, tidak memperdulikannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah al-afiyah. Uh, fi tilawatil Quran fiha barakah Karena yang kita baca adalah Al-Quran, kalamullah. Yang pembacaannya itu sendiri adalah ta'abudi. Ada unsur ibadah. Maka sudah selayaknya bukan saja seorang tolibul boleh lembahkan seorang muslim untuk kemudian memperbanyak membaca Al-Quran Wa hakikatan anna kasratat tilawah. Maka sesungguhnya bahwa banyak membaca Al-Quran terlebih-lebih. Bahwa kedudukannya atau posisinya atau membaca ini sebagai ibadah. Dan juga menambah kepada seseorang itu rasa cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa khasyah, rasa takut, maka fa innaha mimma yazidu fi talabil ilmi maka tilawatul Quran membaca Al-Quran ini pun semakin menambah barokah dalam talabul ilm fa inna fa innaha mimma yazidu fi talabil ilmi yazidu fi mada fi kulli umur fil barakah wa fin nasyat fi talabil ilmi wakadhalika fil ajr. wakadhalika fil Rusuh, Fil hifad. Semuanya. Kita telah, telah lewat bersama kita salah satu sebab rusuhnya atau eh, kokohnya ilmu hafalan itu dengan memperbanyak bacaan. Kita ingin hafal Quran dengan mungkin maka kita dituntut untuk kemudian mengulang-ulang. Dengan kita banyak mengulang-ulang, Artinya semakin banyak pahala yang kita dapati. Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ikra' wartaki fa'inna akhira manzilatak yaumal qiyamah fi akhir ma qara'ta minal Qur'an aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam kedudukan atau manzilah seseorang nanti di jannah di yaumul kiamah itu tergantung bagaimana dia semakin banyak memperbaca Al-Quran. Dan tidak akan mungkin seseorang atau seorang muslim, seorang mukmin yang sadik dalam keimanannya dia akan yas'am wa yamal, tidak akan bosan, tidak akan mungkin bosan dan jemu ketika membaca Al-Quran. Karena ini kalamullah. Berbeda dengan yang diucapkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala yang dalam kehidupannya sekian tahun banyak terpengaruh dengan filosof atau filsafat dan juga sufi atau tasawuf yang walaupun beliau rahimahullah taala di, di di akhir hayatnya kembali kepada madhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang di situ ada kebaikan tapi penuh pula dengan abdalalat. Di situ beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini berbeda dengan musikoh, agoni. Karena musik-musik ini terus dari zaman ke zaman berubah, dari zaman ke zaman berbeda. Adapun Al-Quran, ya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kadang bisa menjemukan. Ini termasuk beberapa hal yang yang ditanbih oleh para ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang akhirnya kitab ini karena diterima sebagian masyarakat atau di sebagian kaum muslimin, kemudian ditahdzib. Ditahdzib, disaring, diambil perkara-perkara yang yang bagus-bagusnya saja, sementara yang dolalatnya itu dibuang dalam kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin Libni Qudamah Al-Maqdisi. Ini sebetulnya mukhtasar atau tahdzib dari kitab Ihya Ulumuddin. Begini tariqah para ulama ketika melihat kaum muslimin sudah banyak yang ter termakan atau sudah banyak yang membaca suatu kitab yang disitu penuh dengan penyimpangan walaupun ada beberapa hal yang baik maka kemudian karena memang sudah begitu tersebarnya kitab-kitab yang di ada kesesatan, maka akhirnya daripada uh, kemudian membuat kitab yang kira-kira masyarakat kurang tertarik, akhirnya diambil dari kitab, tapi kemudian ditahdib di, disaring, yang dengan itu masyarakat yang selama ini apa namanya membaca kitab semisal Ihya Ulumuddin karena dijelaskan bahwa ini tahdzib dari kita, kitab Ihya al Ulumuddin ini ada alil lil qabul. Lebih bisa untuk diterima, kemudian masyarakat membaca. Yang dengan ini akhirnya masyarakat tahu mana perkara yang benar dan mana perkara yang batin dari perkara dari kitab ini. Bersama dengan itu, ulama yang lain pun menjelaskan dolala dual akhta di dalam kitab ini. Tetapi beginilah uslub bagaimana para ulama kemudian berdakwah yang dengannya masyarakat bisa membedakan mana perkara yang hak dengan yang batil dalam kitab yang sudah tersebar luas di kalangan kaum muslimin yang sulit untuk kemudian ditarik atau di, dilepaskan begitu saja oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka kitab seperti ini dan banyak kitab-kitab yang lainnya Bagaimana juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala mentahdzib kitab Fiqh Sunnah miliknya Sayyid Sab uh, uh, Sayyid Sabik seorang ikhwani kemudian oleh Syekh Al-Albani karena kitab ini diterima luas oleh kaum muslimin yang susah kemudian untuk mau di apa namanya uh, dicegah maka kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala mentahdi jadilah kitab Tamamul Minnah Tamamul Minnah ini tahdzib dari kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabik, seorang ikhwan. Memang Fiqh Sunnah ini pun kitab yang luar biasa sebetulnya, tapi karena di situ juga ada beberapa kekeliruan-kekeliruan yang juga fatal, maka kemudian Syekh Al-Bani menulis kitab Mentahdzib. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin yang kitab ini karena masih teranggap besar dan banyak kemudian diikhtisar lagi dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab adab yang sebetulnya sudah layak bagi seorang talibul ilm untuk membaca kitab ini. Satu jilid tapi lumayan agak tebal seperti ini. Di situ banyak fawaid yang yang perlu untuk kita ketahui. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka Al-Quran tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulamuddin. Karena ini kalamullah, berbeda dengan kalamul bashar. Tidak akan seorang muslim kemudian akhirnya menjadi bosan dengan Al-Quran. Bahkan dengan semakin sering membaca, itu semakin mendapatkan fawaid. Karena yang dituntut saat seseorang membaca itu bukan sekedar membaca hakadha kiraatan. Tidak. Tapi disertai dengan uh, dituntut untuk mengetahui maknanya. Maka setiap ayat yang kita kita sudah sudah menyelesaikan tafsir dari Al-Qur'an Al-Quran penuh kalau kemudian kita kembali membuka itu pasti ada fawaid-fawaid baru yang seolah-olah masih belum kita pernah dengar. Ini keutamaan al quran al Karim. Tidak akan bosan, bahkan semakin cinta. Semakin rindu seseorang ini ketika akhirnya dalam suatu masa dia meninggalkan Al-Quran. Semakin rasa khasyah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalamullah berbeda. Yang seseorang muslim boleh bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah kalau kalamullah berarti min sifatillah. Bersumpah dengan sifat Allah ini jaiz. Boleh. Naam. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa adhkuru lakum wasiyatan binasiha. Ausa biha al-imamu Ibrahim al-Maqdisi tilmidhuhu. Au tilmidhahu Abbas ibn Abdiddaim. Alayhima alaihima rahmatullah ta'ala. Maka di sini mu'alif mengatakan, aku akan sebutkan bagi terhadap kalian sebuah wasiat dengan binasiha. Persis apa-apa yang Imam Ibrahim Al-Maqdisi mewasiatkan dengannya muridnya Abbas ibnu ibnu Abdiddaim alaihi marahmatullah taala. Faqala Ibrahim li Abbas, "Aktsir min kiraatil Qur'an wala tatrukhu. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Wala tatrukhu jangan dan janganlah engkau meninggalkannya. Fa innahu yatayassar laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma takra. Maka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala apabila engkau memperbanyak bacaan Al-Quran dan tidak meninggalkannya, maka akan dimudahkan bagi engkau apa-apa yang engkau ini menuntutnya. Allah Alladhi tatlubuh, apa yang engkau cari, apa yang engkau kehendaki. Seorang talibul ilm terkadang susah memahami makna dari suatu pelajaran atau susah untuk kemudian menghafal hadis atau kemudian susah untuk kemudian memperbanyak ibadah atau susah untuk kemudian memiliki su, eh, sulukiyah atau adab membaca sebuah kitab tidak paham apa yang dimaksud oleh muallif maka dengan sebab kita memperbanyak Al-Qur'an maka ini Allah akan mudahkan apa-apa yang selama ini kita masih belum paham atau yang selama ini kita masih belum dapatkan fa innahu yatayassar laka alladzi tatlubuhu ala qadri matakra maka akan menjadi mudah apa-apa yang engkau kehendaki engkau harapkan sesuai dengan kadar engkau membaca Al-Qur'an semakin banyak maka taisir ini pun akan semakin terus datang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Qala Abbas, fara'aitu dhalika fajarrabtuhu kathiran, Maka aku melihat yang seperti itu. Wajarrabtuhu kathiran dan aku membuktikannya berulang kali. Fakuntu idha karatu kathiran. tayassar li min sama'il hadis wa kitabatihi al kathir. wa idha lam akra' lam yatayassar. Maka muridnya ini Abbas ibnu Abdidaim mengatakan, maka aku telah melihat wasiat ini benar. Dan aku telah mencobanya berulang kali. Banyak kali. Maka aku dahulu jika aku membaca banyak dari Al-Quran, maka dimudahkan. Aku dimudahkan untuk kemudian bisa mendengar hadis dan menulisnya. Untuk bisa banyak menulis hadis untuk bisa kemudian mendengar hadis, memahami. Wa idza lam akra lam yatayassar dan apabila aku meninggalkan bacaan Al-Qur'an nah tidak membaca lam yatayassar seolah-olah tidak dimudahkan. Artinya berat, tidak dimudahkan bagi aku. Fahariyun bika ya talibal ilmi an tu'na bihadzal amri maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya bagi engkau wahai talibul ilm untuk engkau betul-betul memperhatikan perkara ini, memberikan inayahnya yang luar biasa. Wa antajtahida mastata'ta fi qira'atil Qur'anil Karim dan engkau berijtihad semampu engkau dalam untuk membaca Al-Qur'anil Karim. Wa fi dzalika ziyadatun wa raghbatun wa quwwatun aw wa quwwatu azimah fit tahsil wa talab. Maka yang dalam perkara yang demikian ini, itu ada suatu ziyadah dan rohbah. Semakin rindu, semakin memiliki keinginan. Dan semakin kuat azimahnya. Azamnya ini semakin luar biasa dalam menghasilkan, mendapatkan ilmu dan dalam belajar, menuntut ilmu dadu hubban litilawa dan akan semakin bertambah kecintaan untuk kemudian bisa membaca. Ini Al-Qur'an. Ini tobiat dari sifat-sifat Al-Qur'an. Apabila seorang sadik yang tentunya bukan hanya sekedar bacaan tapi dipahami artinya. Seseorang semakin banyak membaca Al-Quran disertai dengan pemahaman dan artinya akan semakin cinta. Akan semakin rindu untuk kemudian semakin memperbanyak Al-Quran, maka masing-masing dari kita mengkoreksi diri-diri kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang seperti ini atau masih belum? Kita belum mendapatkan, kita masih belum merasakan nikmatnya, rindunya, indahnya, halawatu Kiraatil Quran fi kulubina. Manisnya kita membaca Al-Quran. Nas Nas'alullah hanya ja'alana mimman yazidu hubban wa tilawat hubban fi tilawatil Quran. Wa ma kasratit tilawah satu lahid annahu yamurru bika ayat tahta ila fahmi ma'aniha وتمر عليك كلمات قد تكون غامضة عليك تحتاج إلى فك إشكالها وتمر بك مسائل عقدية وفقهية وأصولية ولغوية وسلوكية وتربوية فيكون القرآن قد فتح لك أبواب الخير كلها والاستكثار من ذلك والاستغلال عائد إلى عزيمة طالب العلم Maka apabila engkau banyak bersamaan dengan banyaknya membaca Al-Quran, maka satu lahir Engkau akan dapati bahwa dengan berlalunya bersama engkau membaca ayat-ayat yang dimana engkau membutuhkan kepada pemahaman makna-makna makna-makna di ayat-ayat tersebut dan juga berlalu bersama engkau kalimat-kalimat yang terkadang ini takunu ghamidah artinya ghamid ini susah untuk dipahami bahasanya betul-betul bahasa yang bahasa-bahasa tinggi yang dimana engkau butuh untuk melepas iskalnya atau artinya mengurai diurai makna-maknanya yang di situ seolah-olah ada iskal, ada ada suatu permasalahan dalam memahami. Ini dengan membaca Al-Quran semakin dimudahkan. tamurru rubika masail akadiyah. Lewat bersama engkau permasalahan-permasalahan dalam bidang akidah, fikih, usul, dan lughah, sulukiyah, dan tarbiyah maka Fayakun Quran dan Al-Quran ini menjadi sebab dibukakan bagi engkau pintu-pintu kebaikan yang banyak. Wal istiqsar min zalik wal istiglal a'idun ila azimati talibil ilmi. Namun yang demikian ini memperbanyak dan juga memanfaatkan istiglal ini artinya memanfaatkan kita bisa nastagil wa nastakthir min kiraatil Quran ini akhirnya memang ujung-ujungnya kembalinya kepada azam himmah dari seorang talibul ilm mau atau tidak mau berhasil mau sukses mau dibukakan dimudahkan dalam memahami suatu permasalahan akhirnya kembalinya kepada himmah dari seorang talibul ilm apakah dia mau banyak memperbanyak, memperbanyak Al-Quran dengan memahami maknanya atau tidak. Ini akhirnya semakin membuat diri kita semakin menintrospeksi, melihat kepada diri kita sendiri apakah kita sudah sampai pada tingkatan yang seperti ini, yang dimana kita menjadikan Al-Quran ini benar-benar sesuai dengan makomnya, atau sekedar mujaratud dakwah, sekedar pengakuan yang ada di lisan tanpa kemudian kita praktekkan dalam sehari-hari kita. Nas'alullah an yuwaffiqana fi sayrina fi talabil ilmi wa an yaj'alana minas sadiqin wa an yaj'alana min tullabil ilm allati tanfa'uhum ulumuhum innahu jawadun karim. Maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Maka dengan ini berakhir pula pembahasan yang berkaitan dengan umur mustarokah yang dengan itu mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan Allah mudahkan bagaimana kita menghafal kaifa tahfad. Naam wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.